Kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, kenikmatan-kenikmatan yang lebih agung daripada itu kenikmatan diniyah. Wajib disyukuri selalu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang memberi kemudahan kepada kita berjumpa, bermajlis di Masjid Al-Huda Paron ini berjumpa dalam rangka untuk at-tawasi bil haqq at-tawasi bis sabr berjumpa untuk at-tanasuh saling menasihati karena Allah Jalla wa ala berjumpa dalam rangka tafaqquh fid din mengkaji bimbingan-bimbingan agama Islam yang mulia ini. Berjumpa dalam rangka tazawur fillah. Saling menziarahi karena Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan perjumpaan kita mempertemukan ikhwah-ikhwah dari berbagai macam tempat. Berjumpa dengan sebagian asatidah dari sebagian tempat tokoh-tokoh masyarakat sekitar ini merupakan momen atazawur filah. fillah. Juga ikhwanafitina azakumullah secara khusus kita sebagai muslim bertahmid memuji Allah Jalla wa bersyukur atas nikmatul Islam. Bersyukur Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita berupa Islam. Ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmatul taufiq wal hidayah. Nikmatul Islam. dengan kesepakatan para anbiya wal mursalin dengan kesepakatan para ulama nikmat yang paling agung nikmatul hidayah lebih bersyukur lagi barakallahu fikum ketika Allah Jalla wa ala memberikan taufiknya hidayahnya kepada seseorang muslim diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa berislam dengan benar, diberi taufik untuk mempelajari agama Islamnya, diberi taufik untuk mengamalkan bimbingan Islam, diberi taufik untuk bisa menampilkan Islam yang begitu indah seperti yang ditampilkan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW bisa mengamalkan Islam di atas bimbingan as-sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, itu merupakan ghayatun ni'am puncak kenikmatan tidak ada nikmat yang lebih afdal yang lebih agung daripada itu nikmatul Islam thumma nikmatus sunnah Ikhwanu fillah azakumullah wajib kita syukuri dikarenakan dinul Islam agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah akmalul adiyani wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha demikian pernyataan dari Syekh Al-Allamah Sa'di rahimahullah agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW yang kita peluk selama ini agama yang sempurna paling sempurna agama yang utama paling utama paling afdal pahala yang agama yang paling tinggi dan agama yang paling mulia dari semua agama-agama yang ada agama Islam agama yang hak Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah Jalla wa'ala ialah Islam. Agama yang sempurna. Allah menegaskan dalam firman-Nya, al yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. agama yang sempurna, agama yang paling afdal, agama yang paling utama, agama yang paling tinggi. Wajib bersyukur dikarenakan dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad hawa minal mahasini wal kamali wassalahi salahi warahmati wal adli wal hikmah. Itu lanjutan keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Wajib disyukuri dikarenakan agama Islam ini mengandung keindahan-keindahan al-mahasin. Bimbingan-bimbingannya indah. Syariatnya indah Al-Kamal sempurna bimbingan-bimbingannya As-Salah baik bermaslahat membawa ke kebaikan dan perbaikan untuk masyarakat Ar-Rahmah bimbingannya penuh dengan rahmah al adil bimbingannya adil Al-Hikmah bimbingannya penuh dengan hikmah Islam mengandung ini semuanya. Agama yang indah, agama yang sempurna, agama yang rahmah, agama yang adil, agama yang hikmah, agama yang salah, penuh dengan kebaikan wa islah dan perbaikan. Semua bimbingan-bimbingannya demikian sifatnya. Kata Sa'di rahimahullahu taala, saya ambilkan dari risalah beliau yang berjudul Ad-Durul Mukhtasarah. Risalah kecil yang menjelaskan tentang keindahan Islam. Beliau mengatakan wa'lam anna mahasina dinil islami amatun fi jami'i masailihi wa dalailihi wa fi usulihi wa furu'ihi. Ketahuilah bahwasanya keindahan-keindahan agama Islam itu menyeluruh umum pada semua masalah-masalahnya, dalil-dalilnya, perkara prinsipnya, perkara-perkara hukum-hukumnya, perkara pokoknya, perkara cabangnya. Semuanya itu indah, semuanya penuh dengan rahmah, adil, hikmah, membawa kemaslahatan. Maka wajib kita syukuri dikarenakan seperti inilah sifat agama Islam dan bimbingan-bimbingannya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9 ketika menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, referensi utama kaum muslimin dalam beragama sumber penjelasan tentang agama Islam yang mulia ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi memberikan bimbingan-bimbingan lillati hiya aqwam untuk perkara yang lebih aqwam. Lebih lurus disebutkan dalam tafsirnya Al-Aqwam dimaknakan dengan Al-Aswab Bimbingannya sawab, benar Al-Aqwam dimaknakan dengan Al-A'dal Bimbingannya adil Al-Aqwam dimaknakan dengan Al-Aslah Bimbingannya bermaslahat Benar adil membawa kemaslahatan semua bimbingan Al-Qur'anul Karim demikian sifatnya Al-Qur'anul Karim memberikan bimbingan-bimbingan arahan-arahan kepada perkara yang benar, perkara yang adil dan bermaslahat. Ini yang kemudian menjadi ciri khas agama Islam ciri khas bimbingan-bimbingan Islam. Semuanya demikian keadaannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga di halaman awal beliau menjelaskan Fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad sesungguhnya syariat Islam ini asasnya pondasinya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba pada urusan duniawiyah mereka dan ukhrawiyah mereka dunia akhirat mereka belum menekaskan wahia adlun kulluha warahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha maka semua bimbingan syariat Islam semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya bermaslahah, semuanya penuh dengan hikmah. Yakini ini. Ini merupakan prinsipnya kaum muslimin, merupakan akidah kaum muslimin terkait dengan agamanya. Syukuri ini. Bersyukurlah ketika Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua sebagai muslim hamba Allah yang memeluk agama Islam dan bisa mengamalkan Islam dikarenakan dinul Islam demikian bimbingan-bimbingannya semuanya adil semuanya rahmat semuanya hikmat semuanya maslahat Beliau melanjutkan kata Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ Maka semua permasalahan yang keluar dari sikap adil menuju sikap zalim semena-mena keluar dari sikap rahmah menuju lawannya keluar dari kemaslahatan menuju mafsadah keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia maka dia bukan termasuk bimbingan syariat Islam meskipun dipaksa-paksakan masuk dalamnya. Islam tidak pernah mengajarkan kezaliman. Islam tidak pernah mengajarkan tindakan semena-mena. Islam tidak mengajarkan sikap brutal tanpa rahmat. Onfun Islam tidak pernah mengajarkan bimbingan-bimbingan yang membahayakan, yang mengandung mafsadat. Islam tidak pernah memberikan bimbingan yang sia-sia. Nah pernah ada itu. Itu bukan dari Islam. Bimbingan Islam adil, rahmah, maslahah, hikmah. Benar Dengan Islam yang mulia ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Allah Jalla wa ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah Jalla wa ala memenangkan Islam, memenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua agama-agama yang ada. Islam menjadi mulia, Islam menjadi tinggi, terhormat, dikarenakan bimbingannya yang mulia, bimbingan yang indah dibawa oleh Rasul yang mulia, Rasul yang penuh dengan rahmat Nabi kita Muhammad SAW Allah mengatakan dalam firman-Nya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun Dialah Allah Jalla wa 'ala yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW bil huda dengan petunjuk-petunjuk wadinil hak agama yang benar untuk Allah menangkan ia di atas semua agama meskipun orang-orang musyrik membencinya yang beliau bawa al-huda petunjuk-petunjuk dinul hak agama yang benar ini yang beliau bawa inilah Islam dengan itu Islam menjadi menang, Islam menjadi jaya, Islam menjadi mulia, Islam menjadi tinggi. Nabi kita Muhammad dan para pengikutnya menjadi orang yang menang, mulia di atas semua agama-agama yang ada. <clears throat> Ini satu prinsip sekali lagi yang wajib untuk kita ketahui, kita yakini, tentang agama Islam yang kita peluk selama ini maka wajib disyukuri Alhamdulillah ala ni'matil Islam <clears throat> Alhamdulillah ala ni'matis sunnah Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan limpahan taufiknya kepada kita diberi keistiqomahan di atas Islam dan sunnah sampai kita wafat diberi husnul khatimah di akhir hayat dan mendapatkan al-jannah di hari akhirat nanti amin ya rabbal alamin ikhwan fitina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala di antara bimbingan Islam yang begitu agung yang begitu mulia benar adil hikmat rahmat bermaslahat ialah bimbingan-bimbingan Islam di dalam bermasyarakat berinteraksi dengan pihak lain, dengan semua pihak yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, ta'amul bersama dengan masyarakat kita. Itu kita yakini pasti bimbingannya benar dalam bab ini. Pasti bimbingannya bermaslahat, mengandung rahmah bagi orang-orang yang menerapkannya, yang mengamalkannya, yang mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya bersama dengan masyarakatnya dia kerjakan dengan ikhlas dengan tulus dengan jujur sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam Islam pasti akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat pasti akan menebarkan rahmat untuk masyarakat pasti akan menebarkan kebaikan-kebaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat akan muncul masyarakat yang saling mencinta saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, gotong royongnya sangat tinggi, sosial kemasyarakatannya sangat dijunjung tinggi, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, menebarkan kebaikan dan kemuliaan, disertai dengan akidah yang benar, disertai dengan semangat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Pasti akan mendapatkan dan memunculkan poin-poin di atas. Pada kesempatan majelis kita pagi hari ini sampai nanti menjelang asar insyaallah tabaraka wa taala akan disampaikan bimbingan-bimbingan Islam dalam bermasyarakat. <clears throat> Kita sampaikan yang pertama lil ilmi bihi untuk kita ilmui supaya masing-masing kita punya ilmu tentang bab ini ilmu Islam dalam bermasyarakat ilmu itu sebagai pegangan kita dalam berinteraksi disampaikan yang kedua dalam rangka lil amali bihi wa tatbiqih dalam rangka mengamalkan bimbingan tadi dan menerapkan bimbingan tadi ini ilmu terapan langsung diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang ketiga dalam rangka untuk nasrul khair fil mujtama menyebarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Dan yang keempat, untuk menyampaikan kepada semua umat, terutama kaum muslimin, bahwasanya bimbingan Islam itu mulia, bimbingan Islam itu indah, bimbingan Islam penuh dengan rahmat dan hikmah dan maslahat. Semakin mengokohkan keislaman kita, semakin menguatkan keimanan kita, semakin mantap dalam berislam, semakin mantap yang dan yakin dalam mengilmui Islam, semakin mantap dan yakin dalam mengamalkan semua bimbingan Islam dalam semua hal-hal yang ada. Barakallahu fikum dan bimbingan Islam yang sangat panjang, sangat banyak, sangat luas, sangat menyeluruh. Yang kita bawakan adalah usurut ta'amul. Pokok-pokok, pondasi-pondasi, landasan-landasan dalam bermasyarakatnya. Detailnya itu dibahas panjang oleh para ulama dalam babnya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang kita sampaikan usulnya, kawaidnya, dawabitnya. Nanti dijabarkan dengan mengkaji secara langsung detail pembahasannya di kitab-kitabnya para ulama dalam babnya masing-masing lalu diamalkan dengan benar dengan bimbingan sunnah barakallahu fikum Ikhwanafidina azakumullah Di antara bimbingan Islam dalam bermasyarakat ialah Allah Jalla wa Ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kaum muslimin tanpa terkecuali menghasung kaum muslimin tanpa terkecuali untuk menjadi sosok insan khususnya sosok muslim yang berakhlakul karimah ini merupakan asas al-qawaid asas dan pondasi kaidah-kaidah yang mau kita bahas bimbingan Islam dalam bermasyarakat itu asasnya ialah akhlakul karimah budi pekerti yang luhur memiliki tata kerama yang bagus sopan santun, adab-adab yang bagus ketika berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Bermasyarakatlah dengan akhlakul karimah yang dibimbingkan dalam Islam yang mulia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifati sebagai sosok nabi yang punya akhlak agung. Allah menekaskan dalam firman-Nya wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Nabi kita Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridhainya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya Ini beliau. Dan perlu diingat di antara misi besar dakwah Nabi kita Muhammad SAW ialah menebarkan akhlak mulia, menyempurnakan akhlak yang saleh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia hasan li dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Musnad dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq sesungguhnya aku diutus oleh Allah jalla wa ala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Ini lafat hadis yang ma'ruf. Ada pun yang masyhur tengah-tengah masyarakat dengan lafat innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Kalau hadisnya salihal akhlak, mananya sama. Itu Nabi kita Muhammad SAW sosok nabi yang beretika, sosok nabi yang berakhlakul karimah, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus tata kerama adab-adabnya dan membawa misi besar, misi perbaikan moral masyarakat. Misi menyempurnakan akhlak mulia yang sudah ada di sebagian masyarakat. Ini menggambarkan betapa besar prinsip ini barakallahu fikum. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk meneladani beliau dalam perkara ini dan perkara-perkara yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW dalam sosok ahad, sosok Nabi yang paling bagus akhlaknya, maka kaum muslimin tanpa terkecuali harus menjadi sosok muslim yang paling bagus akhlak dan etikanya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memiliki misi besar dalam dakwahnya, perbaikan moral masyarakat, menebarkan nilai-nilai luhur akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, maka para dai-dai Islam, para mubalik-mubalik Islam, para pendakwah Islam berkewajiban untuk menjadi sosok dai yang beretika dan juga menebarkan akhlak mulia di tengah masyarakat. Menyampaikan bimbingan akhlak mulia Islam di tengah-tengah masyarakat. Sehingga praktek langsung dia terapkan langsung dengan akhlak mulianya di tengah-tengah masyarakat disertai dengan penyampaian-penyampaian ilmunya penyampaian-penyampaian dakwahnya yang menghasung umat, yang menghasung masyarakat untuk berahlakul karimah. Ucapannya, perbuatannya selaras. Demikian seharusnya umat Islam dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata itu dihasung Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As kalau meriwayatkan keduanya kata Rasulullah sallallahu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa sesungguhnya termasuk orang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya muslim yang terbaik muslim yang paling bagus akhlaknya. Individu muslim yang terbaik yang paling bagus akhlaknya. Terbaik dalam pandangan Islam, terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala Bahkan dikaitkan dengan perkara keimanan. Disebutkan di dalam Sunan Tirmidhi dan dia Hasan Lidzatih ada jalur yang lain yang menguatkannya menjadi sahih di ghairih dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah juga semoga Allah lainnya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mukmin yang paling bagus imannya yang paling bagus akhlaknya dikaitkan dengan keimanan dia yang paling sempurna imannya yang paling bagus akhlaknya dihasung diperintahkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pondasi di dalam berinteraksi. Ini pondasi syariat dalam bermasyarakat. <clears throat> Bermasyarakatlah dengan menampilkan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Itu kaidah umum. Dengan akhlakul karimah barakallahu fikum akan mendatangkan al-mawaddah. Husnul khuluq min a'zami ma yajlibul wudda. Akhlak mulia termasuk upaya paling besar mendatangkan rasa cinta di tengah-tengah masyarakat umum. Dengan akhlak mulia, kaum muslimin akan saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati. Dengan akhlak yang mulia akan bisa menyatukan kaum muslimin. Dengan akhlak yang mulia akan meniadakan berbagai macam perselisihan, persengketaan, permusuhan, perpecahan-perpecahan. dengan akhlak yang mulia interaksi di tengah-tengah masyarakat akan menjadi indah ketika satu sama lain dari individu masyarakatnya sosok yang beretika yang berakhlak mulia menampilkan akhlak Islam yang begitu indah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kewajiban semua umat Islam tanpa terkecuali Muslim dan Muslimah dimanapun mereka berada harus menjadi sosok Muslim yang beradab, Muslim yang beretika, Muslim yang berakhlakul karimah. Ingat patokannya bimbingan Islam dalam berakhlakul karimah. Ini asas Adapun yang bakal disampaikan dalam poin-poin berikutnya nanti itu pengembangan poin ini. Nah, bimbingan kedua, bimbingan ketiga itu merupakan penjabaran dari poin pertama ini. Ujungnya akhlak. Akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Rincian pembahasan akhlak dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akhlak, dalam buku-buku adab. Tidak mungkin disampaikan di sini dikarenakan makom yang terbatas. Catat satu pembahasan akhlak mulia. Barakallahu fikum. Bimbingan yang kedua, rincian dari pembahasan yang pertama tadi. bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Yang kedua ialah at-ta'amul ma'an nas. bihasabi manazilihim allati anzalahumullahu tabaraka wa ta'ala iyaha berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan manzilah kedudukan masing-masing mereka yang Allah posisikan mereka di atasnya. Meninjau manzilatun nas. Ikhwan fitina ketahuilah di tengah-tengah masyarakat kita akan menemui beragam orang dengan posisinya masing-masing, dengan kedudukannya masing-masing, dengan menzilahnya masing-masing. Hada alim, hada jahil, hada al-malik ar-ra'i, hada ar-ra'iyah, yang ini alim, yang ini jahil, yang ini pejabat, yang ini rakyat, Hada kabir, hada sagir. Ini sepuh, ini masih muda. Ini lebih tua daripada Anda. Dia sepantaran dengan Anda, yang ini lebih muda daripada Anda. Di masyarakat tidak mungkin satu manzilah. Gak mungkin tua kabeh gak mungkin. Gimana? Nah, nyatanya banyak anak kecil-kecil ini. Tidak semuanya muda-muda. Ada yang tua, ada yang muda. Tidak semuanya tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat, atau masyarakat biasa. Tidak semuanya ulama, tidak semuanya alim. Ada yang alim, ada yang awam. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Itu namanya manzilah masing-masing orang kaidah Islam dalam bermasyarakat memberikan bimbingan hendaklah seseorang muslim dengan akhlak mulia tadi berinteraksi dengan masing-masing orang sesuai dengan manzilahnya engkau sedang berinteraksi dengan siapa oh anda sedang ta'amul dengan yang lebih tua daripada anda yang Anda hadapi orang tua. Lebih tua daripada Anda. Di situ ada bimbingannya. Islam memberikan bimbingan bagaimana cara Anda berinteraksi, bermuamalah dengan yang lebih tua. Secara umum dihormati, dimuliakan ketika dia sebagai orang yang lebih tua usianya. Apalagi ditambah dengan lebih tua ilmunya. namanya ihtiram al-kabir mengenali kemuliaan orang tua Anda sadar diri masih muda usianya di bawahnya beliaunya Anda harus ada etika, ada sopan santun, ada tata kerama kepada yang lebih tua, Anda muliakan dia, Anda hormati dia, posisikan dia sebagai orang yang lebih tua usianya, Anda harus eh, tahu diri. Kata ngomong jo salah kuatnya salah istilah ya. Apa jeneng? Ngandap asor ngoten Salah ya? Ini salah cois. Namanya ihtiramul kebir, Yang kita hadapi yang sedang di depan kita yang lebih muda daripada kita. Kita lebih tua, dia lebih muda, dia masih belia, dia masih anak-anak, masih pemuda-pemuda. Maka kita dikasih bimbingan bagaimana interaksi dengan yang lebih muda tadi itu. Rahmatus sawir, mereka dikasih kasih sayang, dikasih perhatian, dikasih arahan, dikasih wejangan-wejangan. Tidak boleh merasa dia telah tua sombong, merasa congkak di hadapan yang lebih muda, merendahkan yang muda-muda. Apa kowe si umbelen? jadi orang Jawa Timuran ini, Hah? Direndahkan. Lah. Tetap membawa prinsip akhlak yang mulia. Akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada yang lebih muda. Yang tua dihormati, yang muda dirahmati. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdanya, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa fi lafdhin wa ya'rif syarafa kabirina bukan termasuk golongan kami bukan termasuk sunnah kami bimbingan kami seseorang yang tidak merahmati menyayangi yang kecil-kecil yang muda-muda di kalangan kami yang tidak memuliakan menghormati yang tua-tua dari kami disebutkan dalam lafaz yang lain tidak mengenali kemuliaan orang-orang tua kami. Diancam dengan laisa minna. Berarti ada kewajiban harus merahmati yang muda-muda, yang kecil-kecil, disayangi, dirahmati, diperhatikan, diarahkan. layaknya anaknya sendiri, dikasih wajangan-wajangan petuah-petuah yang bagus untuk mereka Wajib memuliakan yang tua, menghormati yang tua, semata-mata dia orang tua. Semata-mata dia orang tua. Kebir fisin. Apalagi dia punya kelebihan yang lebih dari semata-mata usia tua. Dia punya ilmu, lebih tinggi ilmunya daripada Anda, para alim-alim, tokoh-tokoh masyarakat yang soleh, maka berkewajiban lebih-lebih lagi memuliakan mereka, menghormati mereka sesuai dengan batas syariat. Apalagi dia sebagai seorang pejabat punya sebuah kemuliaan sebagai seorang pejabat, waliul amr, para umara wajib untuk mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, memuliakan mereka, menghormati mereka sebagai sosok waliul amr. Wahakata dan ketika mendapati ada yang di bawah kita, kita sebagai pejabat ada rakyat di bawah kita, harus mencintai rakyatnya, menyayangi rakyatnya, perhatian sama rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, adil tengah-tengah rakyatnya. Ini para ulama yang memiliki ilmu, lihat di bawahnya awamun nas, orang yang jahil, dia sayangi mereka, diajari ilmu, diberi ilmu, diajari petunjuk, bimbingan Islam, diajari, diarahkan. Wahakata timbal balik yang bagus. Disebutkan dalam hadis Inda Abi Dawud fi sunanihi wa isnadu hasan dari sahabat yang mulia sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dhisultanil muqsit disebutkan tiga pihak yang punya keutamaan di atas kita dia punya manzilah tinggi tengah-tengah masyarakat Rasul mengatakan termasuk tindakan memuliakan Allah termasuk tindakan kita ijlalullah memuliakan Allah mengagungkan Allah ialah ikram dzisyaibatil muslim memuliakan orang-orang sepuh orang-orang tua muslim yang dipandang usianya tidak mandang yang lainnya dia lebih lebih tua daripada kita usia di atasnya kita muliakan dia memuliakan orang-orang tua memiliki pahala yang sangat besar seperti kita memuliakan Allah Jalla wa'ala pahalanya yang kedua memuliakan hamil Al-Quran yang memegang Al-Quran yang membawa Al-Quran ini istilah untuk para ulama yang memiliki ilmu hafidul Quran, ahlul Quran, ahlul ilmi jangan melampaui batas jangan keluar dari batasan memuliakan para ulama memuliakan orang yang memiliki ilmu yang ilmunya di atasnya kita dihormati, dimuliakan karena keilmuannya. Dan yang ketiga wa ikram sultanil muqsid dan memuliakan penguasa-penguasa yang adil. Karena kekuasaan dia. Dia sebagai seorang pejabat itu umum merata semua pejabat ya kawan. Dari mulai RT, RW, lurah, kepala dusun, camat, apalagi habis camat apa? Hah? Habis camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, itu yang paling tinggi. Dimuliakan selama dia muslim. Apalagi dia orang yang muksid, orang yang adil, yang baik, dimuliakan dikarenakan sosok pejabat. Itu namanya interaksi dengan pihak lain menyesuaikan dengan menzilahnya Tidak semuanya tua, tidak semuanya alim, tidak semuanya pejabat. Lawannya, lawannya dirahmati. Yang muda-muda dirahmati, yang jahil, yang awam-awam diajari ilmu rakyatnya diayomi, disejahterakan. Timbal balik yang bagus sesuai dengan manzilahnya masing-masing barakallahu fikum. Hada wadih. Dipahami nggih? Barakallahu fikum. Penjabarannya panjang dimasukkan juga di uh, oleh para ulama dalam kutubul adab rincian terkait dengan al adab ma'al ulama al-adab ma'al umara, al-adab ma'al juhala awamin nas. Itu ada pembahasan panjang di sana. Di sini makomnya menyebutkan poin-poin kaidahnya saja. Sampai sini paham? Dipahami ya? Nah, jadi harus ada unggah-ungguh yang islami, supel islami. Masing-masing kita sebagai muslim ini harus membawa diri pas gitu loh ngadepi yang yang tua beretika, menghadapi ulama beretika, menghadapi tokoh masyarakat beretika, menghadapi waliul amr beretika dengan etika Islam. Menghadapi orang-orang awam yang jahil-jahil beretika. Duduk dengan yang masih muda-muda beretika. Semuanya dengan etika Islam di poin masing-masing. Itu penjabaran panjangnya di buku adabnya para ulama. Dipahami ya? Intinya kullun yu'amalu bihasabi manzilatihi ghairul gharifi wal jafi'an masing-masing orang disikapi kita muamalah dengan dia interaksi dengan dia sesuai dengan manzilahnya jangan melampaui batas jangan kurang dari batasannya Ketika menghormati, hormati dengan bimbingan syariat, jangan melampaui batas. Ketika menyayangi dengan bimbingan Islam, jangan melampaui batas. Wah kata tengah-tengah. Barakallahu fikum. Intinya masing-masing orang punya hak. Ulama punya hak, umarok punya hak, pejabat punya hak, orang tua punya hak, Orang awam punya hak, anak kecil punya hak, orang yang bakal yang jahil punya hak. Semuanya punya hak. Lebih dalam lagi ketika kita masuk terkait dengan eh, perkara nasab, kepada yang lebih tua, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, paman-paman bibi kita, lebih tua nasabnya daripada kita, kakak kita, kakak ponaan, eh kakak ponaan, eh, kakak sepupu kita, oh, kakak ponaan, nggak ada ya. Amhim yang di atas kita secara usia, secara nasab, secara martabat, secara tingkatan dan segala macamnya, kata. Masing-masing dikasih haknya, masing-masing dikasih eh, manzilahnya sesuai dengan bimbingan Islam barakallahu fikum. Dibahasakan oleh para ulama yang lain kaidah yang kedua tadi itu di dalam bermasyarakat ada hukukun wawajibat ya ada hak-hak dan ada kewajiban-kewajiban masing-masing kita punya kewajiban terkait dengan yang lain kewajiban kita menunaikan hak-hak masing-masing orang Taib. Orang lain juga sama. Ada kewajiban, ada hak. Kita juga demikian ada kewajiban, ada hak. Kita punya hak, punya kewajiban. Yang lain juga demikian. Punya hak, punya kewajiban. Tunaikan kewajiban kita masing-masing, tunaikan hak-haknya orang lain masing-masing, semua dengan bimbingan Islam. Semua dirinci oleh para ulama dalam pembahasan hukuk. Ini lebih, lebih mendalam lagi pembahasannya. Nah, orang tua punya hak, anak punya hak, suami istri masing-masing punya hak, family punya hak, tetangga punya hak, penguasa punya hak, ulama punya hak, muslimin secara umum punya hak. Dia sebagai seorang ibu punya hak, seorang putri dia punya hak, sebagai seorang uh, bibi punya hak, sebagai seorang paman punya hak, dengan statusnya masing-masing dia punya hak. Tunaikan hak-hak mereka masing-masing sesuai dengan arahan Islam yang dirinci panjang oleh para ulama dalam buku-buku akh dan adab. Semoga dipahami. Jadi mohon maaf nggak mungkin dirinci, itu dibahas di bukunya para ulama Kutubul akhlaki wal Adab. <clears throat> Ini poin-poinnya. Mafum ini? Jadilah muslim yang beretika dengan menunaikan hak-hak orang lain sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Berinteraksilah dengan orang lain sesuai dengan manzilah mereka masing-masing. Ini ketika dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat Barakallahu fikum masing-masing menunaikan kewajiban tanggung jawab dia sebagai sebagai muslim, individu masyarakat masing-masing menunaikan hak orang lain sesuai dengan manzilahnya maka yang terjadi ialah hal yang luar biasa indah. Ukhuwah Islamiyah terajut dengan begitu kuatnya seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh seperti sebuah jasad yang satu akan tersebar yang namanya rahmah, mawaddah fil utama. Saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai di tengah-tengah masyarakat. Mereka semua akan disatukan dengan akhlak mulia ini, dengan bimbingan yang mulia ini akan bersatu padu. Mudah disatukan, hilang semua hal-hal yang gak diinginkan, dengan prinsip ini tidak bakal ada yang namanya cekcok, perseteruan, persengketaan, permusuhan, kebencian, dendam, dan yang lain-lainnya tidak bakal ada. Dikarenakan mereka satu etika. Masing-masing beretika. Masing-masing memberikan hak orang lain dengan benar. Barakallahu fikum. <clears throat> Itu teorinya. Itu koidahnya, itu yang harus kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika ada yang error, ya berarti menyalahi kaidah tadi. Kenapa kok ribut? Tuh, yang ini bagus akhlaknya, yang ini nggak bagus akhlaknya. Susah. Kenapa kok ada error tengah-tengah masyarakat? Dan nah, sebagaimana yang dibayangkan, yang digambarkan tadi. Yang ini tidak tahu kewajiban, yang ini nggak tahu tata kerama dengan orang tua, yang ini nggak tahu tata kerama dengan yang lebih muda, yang ini nggak menghormati ulamanya, yang ini nggak menghormati umaroknya. Ada error padanya. Makanya penting dikaji, dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Dua, ya. Dua. Masih kuat? Hah? Masih kuat? Lanjut yang ketiga. Dipahami ya, pahami, resapi. Nanti kamu amalkan. Rinciannya ngaji mana? Harus ngaji buku-buku akhlak ya para ulama. Yang ketiga, yang ini perlu sedikit fokus ya. Yang ketiga ialah at-ta'amul ma'an nas bihasabi tabaihim berinteraksi dengan masyarakat dengan orang lain sesuai dengan tabiatnya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Tetap jangan lupa kita membawa akhlakul karimah. Kita memiliki adab dan tata kerama berinteraksi dengan orang lain dengan masyarakat luas sesuai dengan karakternya dengan sifat watak pembawaannya tobiatnya dia. Yang kita inginkan akhlak mulia bersama dengan yang dengan masing-masingnya. Ikhwan perkara yang disepakati oleh semua pihak itu yang real dan mungkin dan, dan dipungkiri. Tidak mungkin orang itu satu tabiat. Yang nyata yang real tabiatnya masing-masing. Semua orang punya karakter, punya pembawaan, punya sifat asal namanya tabiat ya. Yang ini lembut, masya Allah. Yang ini kuasa ripol. Yang ini tengah-tengah. lembut, kadang heng. Yang ini kuasar, kadang ada halus-halusnya. Ngene ya. Yang ini temperamental, ngamuan. Yang ini gak bisa ngamuk. di apa-apa aja ya orang ngamuk-ngamuk. Ada yang tengah-tengah. Ngono ya, di masyarakat gitu ya. Barakallahu fikum. Yang ini masya Allah soleh, rojurun soleh yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang satunya lagi, ahli maksiat, fasek, orang jahat ada yang tengah-tengah ya masya Allah bagus kadang-kadang error tengah-tengah yang ini masya Allah ala sunnah di atas sunnah pemahamannya lurus akidahnya lurus masya Allah lah yang ini pemahamannya menyimpang pemikiran-pemikirannya menyimpang radikal gimana macam-macam. Barakallahu fikum. Islam memberikan bimbingan, tidak mungkin Anda interaksi dengan mereka semua dengan ragam tabiat tadi dengan satu pola. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang dibimbingkan dalam Islam berinteraksi dengan masing-masing mereka sesuai dengan tabiatnya. Jangan lupa kita membawa akhlak Islam, akhlak mulia ketika berhubungan dengan masing-masing mereka dan menyesuaikan dengan karakternya masing-masing. Bagaimana Islam berikan bimbingan ketika kita berinteraksi dengan orang yang soleh yang bertakwa. Ini paling paling gampang ini. Enak ya? Bagaimana pula ketika menghadapi orang-orang yang akhlaknya buruk, orang yang ahli maksiat, orang yang fasik, kita kepingin menunjukkan akhlak Islam kepada dia, tapi jangan sampai terkena kefasikannya, terkena kemaksiatannya, terkena akhlak buruknya. Kita memberikan akhlak yang mulia dengan tanpa terpengaruh oleh keburukan mereka. Bagaimana Islam memberikan bimbingan menghadapi orang yang menyimpang, punya pemahaman yang sesat, radikal. Itu ada akhlaknya masing-masing. Dipahami ya? Berinteraksilah dengan masing-masing orang sesuai dengan karakter mereka, sifatnya mereka dengan bimbingan Islam. Ingat dengan bimbingan Islam. Terkait dengan perbedaan karakter <coughs> disebutkan dalam sebuah hadis indal Imam Ahmad, Tirmidzi, Wabi Abi Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Sahihah dari sahabat yang mulia sahabat Abu Musa al asyari radhiyallahu anhu wa arda kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna Allah jalla wa ala khalaqa Adam alaihi salam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dari satu genggaman yang Allah genggam dari semua lapisan bumi. Belum menjelaskan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faja'a banu Adama ala qadril ardi." Maka terlahirlah datanglah Bani Adam sesuai dengan kadar bumi tadi. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa dhalik. Lahir muncul dari Bani Adam ada yang putih, ada yang merah. Oh, apa yang merah itu? Hah? bule. Ada yang hitam, kelam. Ada yang tengah-tengah. Sawo mateng, ada yang kuning langsat. Ini antum itu apa? Putih apa abang apa ireng? antum baina masya Allah, eksotik ha? warna Asia hmm, Allah ya luar biasa macam-macam wal khabithu wal tayyibu wal sahlu wal haznu wa baina dalik. maka datang pula terlahir pula dari kalangan Bani Adam ada yang khabith yang busuk yang jelek disebutkan dalam syarahnya khabithul khisal perangainya busuk perangainya jelek katanya Al-Tibi al khabith min bani Adam al kafir yang busuk yang jelek dari bani Adam ialah orang-orang kafir ada yang kafir ada yang muslim ada yang tayyib yakni tanahnya bagus-bagus At-tayyib min Bani Adam yang bagus dari Bani Adam al-mukmin, orang yang mukmin. Demikian At-Tibi menjelaskan rahimahullah. Wasahl as-sahl al-layyin al-munqad. Ada Bani Adam yang sahl, yang lembut, nurut, manut, gampang orangnya itu. Sahl. Ada yang hazan, ay al ghalidut tabak yang kasar wataknya yang kaku wataknya wa baina dzalik dan ada yang tengah-tengah daripada itu berarti ini semua merupakan takdir Allah Jalla wa ala kepada Bani Adam Allah Jalla wa ala yang menetapkan demikian terkait dengan warna kulit itu semuanya minallah jalla wa ala. Tidak boleh bangga ujub dengan warna kulit. Tidak boleh merendahkan orang lain terkait dengan warna kulit. Itu semuanya adalah ciptaan Allah jalla wa ala. Tidak boleh kamu rendahkan. Dan juga terkait dengan masalah watak pembawaan karakter tabiat. Allah jalla wa ala yang mentakdirkan masing masing untuk Bani Adam. Ini yang dibahas yang baik dalam pandangan syariat dianjurkan, dihimbau, diperintahkan. Yang jelek dilarang dalam Islam. Ini babnya syariat. Barakallahu fikum. Yang kita inginkan sekarang adalah barakallahu fikum terkait dengan at-ta'amul ma'ahum. Bagaimana berinteraksi dengan mereka semuanya ini. Di masyarakat luas akan menghadapi semua ini, semua tipe tadi. Ada yang non muslim, ada yang muslim, ada yang soleh, <coughs> ada yang ahli maksiat, ada yang sunni, ada yang mubtadi sahibu hawa. Ada yang akhlak yang mulia, ada yang buruk akhlak, ada yang lembut santun, ada yang ngamuan, temperamental, wataknya kaku, wataknya keras, macam-macam. Dan kita dituntut untuk berakhlakul karimah di dalam berinteraksi dengan mereka dan dengan bimbingan Islam. kalau berkaitan dengan yang mukmin, yang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, akhlaknya bagus, ini paling enak. Tidak antum berakhlak mulia dengan mereka sebaik mungkin. <clears throat> Barakallahu fikum. Yang menjadi masalah ketika lawannya <clears throat> lawannya Bagaimana menghadapi seseorang <coughs> yang temperamental, ngamuan. Ingat prinsipnya kita harus bermuamalah dengan semua pihak dengan akhlak mulia. Tunjukkan akhlak mulia kepada dia. Ketika kita tahu ini orang demikian wataknya, sedikit pun berusaha berjuanglah jangan sampai melakukan hal-hal yang menyurut amarahnya <clears throat> supaya muamalahnya balance bagus kita harus tahu diri harus harus, harus paham yang lainnya awas sumbu pendek jangan dibikin meledak kita harus jaga diri, jaga ucapan, jaga perilaku, jangan sampai dia ini e, sensi lalu meledak. Sambil berupaya pelan-pelan dirubah wataknya tadi. Nah, dipoles ya, sedikit dengan muamalah yang bagus, diarahkan, diarahkan sampai dia bisa meredam amarahnya, bisa melatih diri untuk kalau melukai menahan emosinya. Ya enggak gampang, enggak mudah. Itu kenapa orang yang akhlaknya mulia besar pahalanya. Perlu perjuangan, perlu pengertian, perlu jiwa besar, perlu lapang dada ini, perlu keikhlasan. Enggak boleh kamu egois. Aisyawis, aku gak bakal interaksi sama orang kama hada. langsung atau pedot gitu aja. Lo dia muslim, Terkadang dia Masya Allah orangnya asalnya bagus, soleh dia. Alu sunnah bahkan mungkin seorang salafi, sudah salafi. Cuman temperamental gitu ya Pak. Ya bisa kamu putus dia, gak bisa kamu menjauh daripada dia. Tetap harus interaksi dengan dia. Tadi, jangan mengerjakan hal-hal, jangan mengucapkan hal-hal yang meledakkan amarah dia. Harus tahu, bisa menahan diri dan berjuanglah untuk bisa merubah keadaan dia. Namanya islah al-ghair, perbaikan orang lain. <clears throat> Barakallahu fikum. Kita diuji misalkan dalam masyarakat <clears throat> dengan orang-orang yang ma'ruf bil maksiat. Ahli maksiat. yang macam-macam kemaksiatannya ada yang suka tongkrong-tongkrong judi, mohon maaf gitu bukan suwudon dengan masyarakat tapi kok ada gitu Ngerti nih Ada yang nongkrong judi, main domino, main main kartu, main gaplean, ah, ada yang dijepit pakai penjepit jemuran sidinya, kadang dia kalah. Udah kayak gitu dia totoan lagi, taruhan. Ya, nah, macam-macam. Mau ada yang mohon maaf ya, ada yang kemudian greng greng greng begitu, tambah lagi dengan ininya segala macamnya Masya Allah atau mungkin yang lebih daripada itu tidak semuanya masyarakat orang soleh kita nggak seudon itu real <clears throat> repotnya ini rumah kita kalau menuju keluar kita bukan di, di jalan besar nih kita di gang dalam kampung dalam uh, mereka biasa di ujung gang sana ada tempat kumpulnya apa semacam apa itu namanya gazebo gazebo namanya gazebo ya gazebo nongkrong gitu kita mau nggak mau harus melewati mereka mau tidak mau harus berinteraksi dengan mereka kalau dalam pandangan syariat untuk orang yang demikian yang ma'ruf dengan keburukan semacam ini tinggalkan jangan bersahabat karib dengan dia Jangan berteman karib dengan dia, tinggalkan kamu jauh dikarenakan dia orang yang buruk yang jelek. Itu akhlak Islam. Apa akhlak yang menjauh? <clears throat> Cuman terkadang sering kali juga harus menghadapi yang semacam itu. Ketemu ya, papasan entah itu di jalan kampung atau di mana begitu Barakallahu Tidak semua orang mampu dan bisa menerapkan hajrul Islam. Prinsip Islam yang satu lagi yang namanya menjauhi dia, memboikot dia supaya dia jerah. Tidak semuanya bisa. Apalagi di zaman sekarang ini, apalagi tengah-tengah masyarakat muslimin awam yang belum banyak memahami bab-bab yang seperti ini. Tidak mungkin antum tahu kabur gitu aja. hmm? pelincing. la salam wala kalam. Antum ah, yang disalahkan. Mau tidak mau harus berinteraksi dengan yang semacam ini. Dipahami ya? Maka sekali lagi tunjukkan akhlak Islam, bimbingan Islam ketika bermuamalah dengan semua orang semacam ini. Dalam Islam, ya dibimbingkan sebuah perangai, sebuah sifat dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW namanya perangai al-mudarat bukan mudahana tapi al-mudarat ini saya katakan perlu fokus apa itu al-mudarat definisinya disebutkan oleh para ulama disebutkan dalam Fathul Bari secara Sahih Bukhari. Al-mudaratu hiya badlu dunya li salahid dunya din aw huma ma'an. Kita hanya mengorbankan dunia kita, mempersembahkan duniawiya kita untuk menggapai kemaslahatan dunia atau agama atau dua-duanya. Kita tidak mengorbankan prinsip kita, nggak mengorbankan agama kita, tidak mengorbankan e, keislaman kita untuk itu. Yang kita korbankan duniawiyah kita saja. Tapi dengan itu kita bisa mengambil kemaslahatan kebaikan dunia dia, agama dia atau dua-duanya. Itu namanya ilmu darah. Ini prinsip yang diajarkan dalam Islam menghadapi orang-orang yang punya watak-watak error. Ada fikum. Ada yang kedua namanya mudahana. Itu dikecam dalam nggak diperbolehkan. Serupa tapi nggak sama. Definisinya adalah mudahana badludin li salahid dunia. Engkau menjual agama, engkau mempersembahkan agamamu, mengorbankan agama kamu, prinsipnya kamu hanya mendapatkan kemaslahatan dunia. Tercela yang ini, dikecam dalam ini. Itu yang diinginkan oleh kaum kufar, oleh kaum munafikin. Barakafikum. lautu dihinu tudhinu fayudhinun. Mereka kepingin kamu itu bermudahana, mereka juga bermudahana. Ini maknanya menjual prinsip untuk perkara dunia. Ini nggak boleh. Yang boleh adalah mudaroh. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan hadis Bukhari Muslim Tolong fokus ya. Sampai jangan sampai salah paham ini bahaya ini. Ini agak sedikit mendalam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya. Disebutkan ada seseorang mau bertamu, mau ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat orang tadi, Rasul mengatakan kepada keluarganya, Bisa akhul ashirah, bisa ibnul ashirah. Ini orang jelek. Sejelek-jelek saudara ini. Sejelek-jelek ananda ini. Ucapannya apa ini? Menjelaskan tentang keburukan dia. Berarti ini orang buruk, orang jelek. Katakan, ini orang jelek. Ini orang buruk. Akhlaknya jelek. Akhlaknya buruk. Kelakuannya buruk. Ini orang jelek. Ngomongnya di mana? Ayo sama saya supaya tuh paham ngomongnya di mana. Ngomongnya di intern kepada Aisyah. Ini penting untuk perhatikan. Ngomongnya kepada Aisyah. Ini orang jelek. Supaya tahu ini orang jelek. Jelek apa katakan jelek? <clears throat> Ngomongnya di mana sekali lagi? Intern kepada orang dalam. Karena harus berjumpa di disuruh masuk. Falamma jalasa ilaihi ketika Rasul duduk menemui orang tadi imbasata ilaihi. Beliau bersikap luwes dengan dia, imbisat. Bersikap luwes dengan dia, supal dengan dia, uh, omongan yang baik-baik dengan dia. Sampai selesai hajatnya dia pulang. Aisyah semoga Allah meridainya. Bingung heran ini. Ya Rasulullah tadi engkau mengatakan kepada aku ini orang jelek, ini orang jahat, ini orang buruk. Tapi kenapa ketika engkau duduk dengan dia, engkau supel kepadanya, engkau eh, memberikan kenyamanan kepada dia. Kok nggak ada kata-kata yang kata yang jelek tadi? Bayangannya kan jelek, datang langsung kamu jelek, wah, wah, wah, wah, wah, wah. mungkin begitu bayangannya. Di Depan saya Anda mengatakan dia orang jelek, tapi ketika ketemu langsung dengan dia, Anda bersikap lunak kepada dia, nyaman dengan dia, ditudahkan hajatnya, bincang-bincang dengan enak dengan dia sampai dia pulang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahiti nifahisha. Sejak kapan kamu mendapati aku orang yang kotor, keji ucapannya? Sejak kapan kamu tahu saya orang yang buruk kotor perbuatannya. Belum mengatakan dalam sebuah hadis menjadi sebuah kaidah besar, inna syarran nasi manzilatan indallahi ta'ala yaumul qiyamah man tarakahun nas ittiqafushi seseorang yang paling jelek yang paling buruk manzilahnya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut, karena khawatir kekejian dia, kekotoran mulutnya. False. Ini kata para ulama, belum fokus ya. Kata para ulama, tindakan Rasul ini namanya mudarat. Apa mudarat? Mengorbankan dunia untuk kemaslahatan dunia dan agama disebut dalam syarahnya Nabi kita Muhammad hanya mengorbankan akhlak mulia dalam artian e, tata kerama yang bagus interaksi yang baik dengan dia untuk kemaslahatan dunia supaya muamalahnya bagus tidak ada keributan aman dan aman juga secara agamanya meyakini ini orang jahat ini orang jelek karena makomnya ketika bukan makom yang tepat untuk mengatakan demikian di depan orangnya itu namanya mudaroh. Yang namanya etikat, yang namanya prinsip nggak boleh goyah. Jelek ya jelek. Ini orang dikatakan ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangan, kamu katakan menyimpang. Orang ini orang ma'ruf dengan kefasekannya, maksiatnya kamu katakan ini orang fasek, orang jahat ini. Etikatmu, prinsipmu, bisa kamu sampaikan, tapi di kalangan terbatas. Kalangan terbatas, anakmu, istrimu, orang tertentu yang uqala, yang hukama, yang hulama, yang akil, yang bijak. Kamu sampaikan, awas ini orang jelek, ini orang buruk. Forum terbatas. Ketika makomnya menghendaki mau tidak mau harus berinteraksi, tidak mungkin dengan sikap tegas. Maka menggunakan sistem mudarah. Ngomong-ngomong yang baik-baik saja. Eh, akhlak yang mulia. Budi pekerti yang luhur secara umum dengan tanpa kita terlibat dalam kejelekan dia, dengan tanpa kita terbawa pada kerusakan dia, dengan tanpa kita terbawa penyimpangan dia. Yang dijari yang diharapkan justru dengan perlakuan yang baik tadi, dia paham bagaimana akhlak Islam, bagaimana adab Islam. Diharapkan dia menjadi orang yang dilembutkan hatinya, paham perkara kebaikan. Ya fikum. Itu namanya mudara. Tak kasih gambaran yang lebih mudah lagi. Nanti bisa melihat di antara penjelasannya Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya beliau Raudhatul Uqala dan juga ulama yang lain. Ibnu Qayyim juga menerangkan bab ini, globalnya ya. <clears throat> Antara mudaroh dan mudahana. Yang ini bagus, yang ini jelek. Ibnu Qayyim mem mem mem memisalkan seperti seseorang yang sedang terluka, kecelakaan terluka, luka fisik, berdarah-darah, luka-luka begitu. Yang namanya mudahana tercela ini. Dia datang kepada temannya tadi, yang ini bagus. Datang ke sana, eh, nyemangati dia, nyupotnya dia, nyapernya bari dia, begitu. Hanya begitu. Dengan tanpa berupaya untuk mengobati lukanya tadi. Saya luka, bagaimana ini? Gampang, tutupi aja, bungkus perban selesai pakai e, celana pakai pakaian tidak kelihatan mudah roh sama dengan tadi datang ke sana bentuk solidaritas pertemanan persahabatan dijenguk disemangati sabar-sabari Allah gitu dan berupaya mengobati dia kadang pahit kadang perih tapi bermaslahat. Ya Allah kamu luka, diambil, uh, dibersihkan lukanya, ya pakai apa namanya yang supaya bersih itu uh, atau pakai zaitun untuk apa dibersihkan lukanya, bersih bersihkan begitu, dikasih obat luka, obat tetes atau apa medis yang berbicara diobati itu kan perih itu, iya kan? Tetesi tes itu, wah perih sekali dia harus kamu obati, harus sembuh ini. Kamu sabar, sabar, tunggu, tunggu, sembuh dia insya Allah. Obati, kamu perban, segala macam. Datang lagi besok, cek lagi, diobati lagi, sampai sembuh dari lukanya. Itu namanya mudara. Akhirnya sama-sama muamalah baik, sama-sama interaksi yang bagus, tapi dalamnya berbeda yang ini membiarkan orang dalam kemaksiatannya, dalam kemungkarannya. Yang ini berjuang untuk melepaskan dia dari keburukannya. Tergambar? Hah? Yang dimaukan cuma mana? Mudarah. Engkau menghadapi orang-orang yang jelek tadi. Engkau mau memiliki muamalah yang bagus dan punya progres, dia harus berubah. Ada perjuangan itu. Dengan tanpa masuk ke dalam kemungkaran mereka. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika semakin parah, masalah Ditinggalkan dikarenakan kejelekan dia. Tergambar enggak? Perlu saya pertegas lagi? Al-mudahana barakallahu fikum. Dicontohkan kayak tadi itu. Antum tinggal di masyarakat, Anda harus melewati orang-orang yang berkumpul di atas masjid dan segala macamnya. Kalau antum lewat sung sang sung sang itu aja orang siapa ini? Kan gitu. Siapa ini? Tidak ada tegur sapa, tidak ada omongan, tidak ada salam wala kalam. Siapa ini? Orang jahat bisa menilai. Ini wong wong elek kan ya. Nilai dia. Iki apa iki enggak punya etika, dia lagi bermaksiat. Apa iki? Itu masyarakat ya, Pak. Mau tidak mau Anda harus memberikan perangai yang bagus. Di sisi yang lain, kita harus berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana caranya mereka berubah. Satu dari mereka, dua, apalagi semuanya. Dengan tanpa kita masuk di dalam kemungkaran mereka. Dikasih akhlak yang mulia secara umum. Lewat, ya harus salam. Babnya bab takliful kulub bukan babnya hajir ketika itu. Assalamualaikum. Gue mas lewat. Iki masyarakat seringkalinya tidak menjawab salam. Disalami, Gue Mas." Assalamualaikum Pak." Oh, Tapi kalau kamu tidak salam mereka marah-marah. Apa iki? Muslim apa ini Gak menyampaikan salam iki. Lo mereka aja lo gak salam. Mereka aja lo kalau disalami gak jawab salam. Antum harus maklum itu. Anda harus memaklumi keadaan mereka tadi. Ah, begitu, salam lagi, salam lagi, salam lagi. Nah, lama-lama lama tahu, oh Mas Fulan. Tiang pundi nih, oh, tiang paron. Nah, oh, Pak Fulan dong, ngerti dia. Lewat Assalamualaikum. Langsung dari jauh mereka begitu sudah. Apa lagi? Mesti ini lewat bola balik salam. Sebelum nyalami, disalami sini. Assalamualaikum, Pak. Oke, okay. salam. Monggo Mas Ing. Oh nggih. Sudah nyaman. Sudah terhubung interaksi yang bagus mau muamalah secara umum. Mereka tahu Anda bukan orang jahat, bukan orang jelek. Anda tahu, mereka tahu Anda orang yang kepingin bermasyarakat dengan bagus. Tapi Anda tidak pernah kemudian nyemplung, nyebur bersama-sama dengan mereka dalam kemaksiatannya. Ini poin penting. Itu namanya muamalah umum. Ada kesempatan-kesempatan yang pas masuk maklumat, masuk bimbingan, masuk arahan-arahan dengan takliful qulub. Ini perlu perjuangan. Ini perlu pengorbanan ini. Ini perlu ilmu, ini perlu pengalaman. Kadang perlu modal dalam rangka untuk merubah mereka tadi itu sekuat tenaga. <clears throat> Barakallahu gitu. Ternyata begitu kita misalkan keluar rumah, loh Pak Fulan, ternyata dia satu dari sekian banyak orang yang nongkrong di ujung situ itu. Oh tau aku dewi tadi. Kadang baru ngerti, entah antumnya baru datang ke sini atau dia juga baru nyampe ke sini. Tahu dewi. Berarti dia punya hak kuljar, hak tetangga. Lebih intens antum muamalah bagus dengan dia Kalam, salam, tegur sapa secara umum uh, lebih enak ngomongnya. Masya Allah Pak. Eh, rumahnya di sini bang Om hmm, Maaf Pak ya saya nggak kenal, saya baru datang di sini orang baru nah, gitu. Atau dia ngomong, "Oh, Bapak toh. lo jenengan tiang pun di Saya tiang parot asli ngriki. Oh, saya baru pendatang." Ngobrol-ngobrol asli gitu ya. Mana punya ini? Obrolan biasa, umum. Salam wa kalam. Oh ternyata kemudian dia orang yang gak mampu, misalkan begitu. Orang yang miskin, kamu punya kemampuan harta, bantu dengan uh, apa namanya dengan kelebihan harta kamu. Kelihatan datang gini-gini mengeluh kesah nggak ada oh dia orang nggak mampu kamu bantu dia taklif lil qulub kadang-kadang ngasih bungkusan isinya beras limang kilo antum orang fulus sudah ewe gue enteng 60 ribu itu enteng beras 5 kilo gani kira 68 60, 60 ribu ya kasih seret gitu. beras ini bagi mereka itu luar biasa orang nggak mampu mau masak-masak ya paron ini hasil apa masakan paron ini ya <clears throat> hmm? Masakane apa para Roni? Anda lagi masak apa gitu. Ngomong sama anakmu. Eh, hey, kasihkan tetangga depan. Semangkok. Ini Pak eh, dari Bapak dari Abi gitu. Oh, gimana Sun? Gitu. Bagi antum itu nggak begitu berat, bagi dia luar biasa. Wih, enak erek. Ya, Masakan apa? Masakan ayam. Oh zen ini, masak apa? Masak ikan. Oh zen sayurnya. Hagar. Lama-lama menjadi nyaman dia dalam bermuamalah dan antum punya progres terus melembutkan hatinya dia. Dan antum tidak pernah tercebur dalam maksiatnya mereka. Itu namanya mudara. Itu namanya mudara. Ketika ada momen tertentu yang memungkinkan bagi antum untuk masuk memberikan ujangan-ujangan masuk set halus jatuh sakit dia misalkan kamu bantu. Bawa ke rumah sakit. Kamu kasih uh, biaya pengobatan segala macamnya. Barakallahu datang di saat yang semacam itu ada kesempatan memberikan sedikit pejangan kepada dia. Sabar Bangke, niki ujian, jenengan pun berkeluh kesah. Masing-masing orang dikasih ujian, kalau sabar dapat pahala besar sing sabar ilmu nih sing sabar gini gini gini gini antum ngomong begitu akan dia dengarkan kenapa dikarenakan akhlak kamu selama ini bagus karena kamu selama ini solutif selalu ngasih dia hal-hal yang penuh dengan solusi kamu bantu dia kamu perhatian dengan dia oh jangan antum didengarkan pasti itu penting masuk lagi seret seret seret masuk itu kan perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu pendalaman bimbingan Islam. Dan itu bukan semata-mata tugasnya ustadz atau dai, tapi masing-masing kita kaum muslimin harus memahami ini. Namanya al-mudarah. Ada progres, ada progres ke sana. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit mulai dia mengenali kita, memahami akhlak Islam yang mulia. Mungkin ada waktunya kamu kasih sesuatu namanya dia lagi goncang dalam kehidupannya kasih daripada antum bicara ini pak jenengan baca ada buletin bagus ini ada buku bagus jenengan baca ada bimbingan yang bagus solusi bagaimana kita bangkit dalam keterpurukan hidup itu kau sebanyak ceramah suwun pak suwun pak karena kamu ngasih ono gawanan ini ini paling penting ini ngasih buku tadi ini Pak sedikit untuk keluarga semoga bermanfaat. Beras 5 kilo, ya gitu ya. Minyak goreng 1 liter. Telurnya setengah kilo, kan gitu ya. Umumnya masyarakat ke Indomie, Indominya sini papat, promosi promo di Indomaret eh, empat itu. Eh, satu kantong, Bagi itu nggak besar, dihitung-hitung paling satu sewu. Kasih ini mah, uh itu sedangnya luar biasa. Plus ada masukan bimbingan ilmu tadi. Bakal dibaca dia. Baca. Oh, ya. Sedikit dengan tanpa dia sadari masuk itu. Set bimbingan Islam dari Anda. Mulai dia sadar gini-gini. Monggo Pak. Sudah dan Sama-sama yuk kita sholat. Insya Allah menenangkan pikiran. Lagi terpuruk ini kamu bangkitkan dia. Wah, kula kok isin kula Pak, kula aduh seumur hidup niki mboten pernah melebet masjid ya, Pak. Biasa mawon. Ayo monggo kali kula, ayo sama saya. Tuntun. Pelan-pelan jamaah. Gitu, itu namanya progres. Itu namanya mudarat. Akhlak mulia kamu kasihkan, takliful qulub kamu berikan, kebaikan kamu berikan dengan tanpa engkau masuk ke dalam perkara e, penyimpangan dia atau keburukannya dia ketika sanggup, ketika mampu, ketika bisa, lakukan itu. Dalam prinsip Islam yang namanya ta'liful qulub. Tapi prinsipnya namanya al-mudarah. Hakata pelan-pelan. Ada yang bisa seperti itu satu-satu dapat, dua dapat kamu tarik. Ada yang nggak bisa, ya sudah. Ya nggak mungkin kamu bersahabat dengan mereka. Muamalah umum lanjut terkait dengan yang lebih, ya sudah. Nggak bisa. Tapi jangan sekali-sekali Anda masuk di tengah-tengah dosa dan mungkarnya. Ada mudarat. Kalau mudahana beda, tercela itu. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mampir sih, Datang ke tempat mereka yang lagi jatuh dalam perkara mungkar tadi itu. Ngobrol dengan mereka di tengah-tengah mereka. Yang ini yang itu macam-macam tengah-tengah atas nama takliful kulub melembutkan hati masyarakat atas nama bermasyarakat atas nama kalau pembahasan dakwah atas nama kemaslahatan dakwah kata dia orang-orang itu udah hmm, ngobrol-ngobrol gini gini gini gini gini mencium aroma asap kopinya segala macamnya di situ ah, asik asyik gitu menikmati anunya mereka gini gini Lalu ngobrol so akrab. Yang namanya manjalas janas, yang majlis ya bakal sejenis, ya bakal uh, namanya sahib itu sahib akan ditarik sama dia. Saya pun dimas, masih besok kayak gitu lagi, nongkrong lagi, kayak gitu lagi, nongkrong lagi, nongkrong lagi lama-lama lah ya Mas, Mas nongkrong bareng kok beda dhewe. ya bareng-bareng to Mas, Mas. Bolo ya padha bolo, Pak. Nah, kene wae ngene ya wong padha ngene, Pak. Oh, suarane Mas, kula mboten ngoten. Ya wis. Nggak nyaman hatinya dia. Sekali-kali Mas, joso alim po Mas. Ayo, ini lo Main biar tahu dikit rasanya ngene iku Mas. <clears throat> Jangan jadi nggak nyaman dikarenakan disudutkan. Kalau dia menolak, wah dikira orang yang nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya adab, nggak bermasyarakat. Atas nama bermasyarakat main. Sing penting kan nggak totoan, alasannya. Seperti kan nggak nggak judi, saya cuma sedang main tok aja. Main ini sama siapa ini? Haula yang ma'ruf dengan keburukan tadi. Main. Bunder bunder bunder. Oh jadi ini? Dominuan. Luk luk luk. Dia yang kalah kejepit kon nah, kejepit ini namanya mudah ya. datang orang lain sohib sohibnya kok kenal ya dari jauh tuh kayak fulan itu kenapa kopinya kok banyak jepitan jemuran kayak gitu ini <laughs> lewat salam loh fulan ngapain ini? bermasyarakat Enggak, itu namanya bermudahana. Dikecam dalam Islam tidak boleh itu. Bukan dengan cara seperti itu Anda mensikapi mereka. Ini makamnya bukan makam orang baik, ini makamnya orang buruk. Anda nggak boleh buruk. Anda memiliki perangai yang mulia, tapi mengangkat mereka dari keterpurukan dan buruknya mereka. Bukan Anda masuk menjadi orang buruk sebagaimana mereka. main mana sampai penuh kuping dari boleh pentil sampai atas jepitan kiri juga begitu penuh gitu cungure sini sini sini kok ngerti tat ya masyarakat kelihatan eh, atau jangan-jangan pernah mungkin masa kecil dulu <laughs> ya punya masa lalu masa kecil dulu mana ya biasanya ya oh, begitu. jatuh harga dirimu jatuh martabatmu Engkau mengusung ilmu, kamu memiliki ilmu, jatuh ilmunya kamu. Direndahkan kamu sama mereka. Dalam keadaan kamu tidak bisa merubah mereka. Itu namanya mudahana. Hmm? Ayolah mas, gantian, tak ajari wis pandai anda metik-metik tadi. mana tak? Ayo wis, dalam rangka bermasyarakat ya. Mulai hmm, iki wis ngene kabeh, ngene-ngene akhire wis. Iki lho Mas, wong lanang. Titik gak apa-apa Mas. wong lanang. Terus akan dijebak dalam berbagai macam upaya mereka atas nama pertemanan, atas nama solidaritas. Hati-hati. Ya wis, tengok-tengok gono uang to. Ono wong dimatikan. Hmm. Mahakada, bukan demikian Islam mengajarkan. Itu namanya mudahana. Itu perang yang sangat tercela dalam Islam. Itu yang diinginkan oleh kaum kufar, orang-orang munafik, orang yang menyimpang, orang yang fasik kepada orang-orang yang baik seperti Anda. Waddu law tudhinu fayudhinun. Barakallahu. Gunakan mudara, jangan mudahan. Tahu bedanya? Kok diem? Tahu bedanya? Tahu. Intinya adalah berinteraksilah dengan masyarakat Anda sesuai dengan tobiatnya. Yang dibahas ketika menghadapi masyarakat yang tobiatnya error, error, sikapi mereka dengan akhlak yang mulia dengan konsep mudarat. Bukan mudahan. Di situ ada takliful qulub, melembutkan hati mereka dengan akhlak yang mulia. Ada unsur dakwah ilallah. Ada amar ma'ruf, ada, nahi mungkar jangan tampak masuk ke dalam kemungkaran mereka. Ketika upaya ini nggak berhasil, ternyata mereka ma'ruf dengan kebuku keburukannya, kejelekannya, segala macam nggak mungkin dirubah. Wassalam. Anda hanya muamalah umum sudah nggak punya progres, antum tinggalkan. Meninggalkan orang-orang yang jahat itu merupakan akhlak Islam yang sangat mulia supaya kamu jangan juga jadi orang jahat. Semoga dipahami dengan baik. Baru tiga ya. Baru tiga ya jamnya nggak mungkin diteruskan warahmatullahikum e, eh, kita sekarang dulu persiapan diteruskan lagi insyaallah taala pada kesempatan majlis berikutnya setelah duhur nanti insyaallah taala masih banyak tenang saja masih banyak akan disampaikan poin-poin kaidahnya rinciannya silakan dibahas kembali dalam buku-buku akhlak buku adabnya para ulama sementara cukup walhamdulillahirabbil alamin barakallahu